الله تعالى كفى وحسبك بالقرآن معجزة دامت لدينا دواما غير منصرم لم يأترحه لم يأتره قط لم يحترح قط تبديل ولا كير وجل في كثرة الترداد عن سأمي Ya. Kata beliau rahimahullah, kafa wa hasbuka. Kafa cukuplah wa hasbuka. Wa hasbuka juga bermain leksika, yaitu cukuplah bagi engkau. Cuma nah, ini penekanan dua kalimat yang bermakna cukuplah beliau gandengkan. Cukuplah bagi engkau Al-Quran. Mu'jizatan sebagai mu'jizat دامت لدينا دواما غير منصرم Mukjizat Al-Quran ini terus menerus di sisi kami kekekalan yang tidak pernah terputus. Al-Quran Al-Karim adalah mukjizat kekal terus menerus tidak pernah terputus. Tidak pernah terputus. Ya, dan kata mukjizat ini ini dibahasakan oleh sebagian para ulama dengan makna bahwa Al-Quran Al-Karim adalah hal yang membuat orang-orang kufar dan siapa yang menyerupai mereka dari kalangan al-munafiqin dan manahida mereka ajazu tidak mampu lemah untuk mendatangkan yang semisal dengannya karena itu dikatakan mu'jizat Ya. dan penamaan yang lain di dalam Al-Quran disebutkan sebagai ayat sebagai ayat dan kata ayat itu lebih Eh, tepat dan lebih mendalam penggunaan Sebab ayat itu adalah tanda yang terus menerus melanjutkan, Tidak ada yang bisa menyainginya. Ya. Namun istilah yang digunakan oleh Syekh di sini adalah istilah yang dimaklumi walaupun penggunaan ayah itu lebih tepat, lebih utama. Padahal Quran Al-Karim adalah mukjizat yang kekal. Tidak akan mungkin ada yang bisa mendatangkan yang semisal dengan Al-Quranul Karim. Iya. Kemudian kata beliau, لم يأترف قط تبديل ولا غير Al-Quran itu tidak pernah sama sekali dilekati oleh penggantian dan tidak pula pernah di dalam Al-Quran perubahan. Nah mungkin Al-Quran itu diganti dan dirubah. Sebab dia dijaga oleh Allah. Inna nahnu nazzalna dzikr wa inna lahu lahafidun. Sebenarnya kami menurunkan dzikr dan kami akan menjaganya. Kami akan menjaganya. Zulqayyim rahimahullah ta'ala menyebutkan bahwa Allah menjaga Al-Quran ini dari tambahan dan dari kekurangan dan dari perubahan. Tidak mungkin ada tambahan, tidak mungkin dikurangi dan tidak mungkin dirubah. lahu min tahrif demikian pula mana maknanya dijaga oleh Allah nah mungkin ditahrif dipalingkan dari mana ya kama al alfaduhu min at-tabdil sebagaimana lafaznya tidak bisa diganti memasukkan satu huruf pun dari Al-Quran pada Al-Quran menambah mengurangi tidak mungkin pasti akan ketahuan pasti akan ketahuan demikian pula makna kalau dia mau merubah maknanya لا ممكن شوف الله من جاك القرآن الكريم الله من جاك قال ابن القيم وأقام له من يحفظ خروقه من الزيادة والنقصان الله تجاك سجون دار أمة شاف من جاك خرف خرف القرآن جاك إذا ما سبت إذا لم يقم بان كالقرآن Nah, Alhamdulillah hingga hari ini Al-Quran terjaga, terhafal. Terhafalkan. Ya. Terhafalkan. Dan kandungannya terjaga dalam banyak buku. Terjaga dalam dalam banyak buku-buku yang memuat tentang kiraat. Demikian pula maknanya. ma'aliyahu أليه من التحريف والتجير Allah jaga maknanya dari tahrif tentang Yusuf, perubahan dan pemalingan. Buku-buku tafsir yang menjelaskan Al-Quran. Ya. itu sangat menakjubkan sekali Al-Quranul Karim ini. Tidak mungkin ada yang bisa menambah hurufnya, tidak mungkin ada yang bisa menambah maknanya dan merubahnya. Kalaupun ada yang merubah maknanya, seperti yang dilakukan oleh sebagian orang-orang yang menyimpang, maka akan ada dari para ulama yang menjelaskan kekeliruan itu. وجل في كثرة الترداد عن سأني. Al-Quran ini dijaga. Al-Quran terjaga, dimuliakan dari kebosanan orang apabila dia membacanya. Ya, orang yang membaca Al-Quran mengulangi pembacanya tidak mungkin dia bosan. Ya. Sebab di dalam pembacaannya, pengulangan membaca Al-Quran, ini terdapat kesejukan bagi jiwa, kehidupan bagi manusia. Maka dia tidak akan bosan untuk membaca dari Al-Quran dari Al-Quran Al-Karim tersebut. الله تعالى lanjutan bait مهيمنا أرضيا غير ذي عوج مصدقا جاء tanzil التنزيل في القدم مرشفة القرآن Quran itu muhaimin dia punya haimana terhadap seluruh buku-buku sebelumnya ya, muhaimin artinya dia itu adalah terpercaya memuat seluruh buku-buku sebelumnya. Ini diambil dari ayat Al-Quran di surah Al-Ma'idah. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ Dan kami turunkan kepada engkau Nabi Muhammad Alkitab dengan kebenaran sebagai pembenar buku-buku yang sebelumnya wa muhaiminan alaihi dan kepercayaan terhadap buku-buku sebelumnya. Sehingga kepercayaan dia berada di atasnya. Buku-buku sebelumnya dimuat oleh Al-Quran. Ada di dalam Al-Quran. Dan Al-Quran ini menghapus hukum buku-buku sebelumnya. Iya. Karena itu kata Ibn Jarir, Al-Quran adalah amin terhadap buku-buku yang terlalu. lalu. Apa yang mencocokkan Al-Quran, maka dia adalah hak atau yang menyelisihinya maka dia adalah batil. Iya. Arabian, Al-Quran itu dengan bahasa Arab. Allah firman, Inna anzallahu Qur'anan Arabian, la'allakum ta'afilun. Sungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu dengan berbahasa Arab supaya kalian berakal. Memikirkannya. Ya, Allah firman, Wa anzalna وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وفرقنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرى demikian kami turunkan Al-Quran itu dengan berbahasa Arab dan kami terangkan di dalamnya berupa ancaman supaya mereka itu bertakwa Dan supaya mereka memperbaharui, mengadakan pada diri mereka rasa mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Gaira dzikri wajin. Al-Qur'an bahasa Arab lurus tidak pernah diubah. Ya. Dan ini dalam firman Allah "Qur'an Arabian Arabiyan ghaira dzikri wajin la'allahum yattaqun. Ya Quran dengan bahasa Arab tidak ada bengkoknya lisan yang sangat fasih. Lisan yang sangat fasih. Orang-orang Arab yang paling fasih tidak mampu mendatangkan yang semisal dengannya. Tidak mampu mendatangkan yang semisal dengannya. La'allakum yattaqun supaya mereka bertakwa kepada Allah. Musaddiqan ja'a fit tanzili. Ya kata Syekh rahimahullah, musaddiqan ja'a fit tanzili fil qidami مصدقا يا مملاكا bagaimana datang di dalam Tanjil ya dan ini di banyak ayat ya dalam banyak ayat sekarang antaranya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman نزل عليك الكتاب بالحق وصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل menurunkan kepada Nabi Muhammad Alkitab yang membenarkan apa yang telah berlalu dari dari kitab-kitab dan dia pula Allah yang telah menurunkan Taurat dan Injil. Nah, Filqidani ini sifatnya bahwa sudah dahulu disebutkan di dalam Al-Quran sudah ada. Kemudian kata beliau fihi tafasilu lil ahkam ma'na bayna. Amma sayati wa al min al umam. Di dalam Al-Quran terdapat di dalamnya rincian-rincian terhadap kandungan-kandungan hukum. Hukum-hukum syariat diterangkan dalam Al-Quran. Yang halal, yang haram, perintah dan larangan. yang wajib, yang haram, yang sunnah, yang makruh. Semuanya dirinci dalam Al-Quran. Makna ilmu. Dan dijelaskan pula berita-berita. Amma sayati, apa-apa yang akan terjadi. Ya, amma sayati, apa-apa yang akan terjadi. Kejadian hari kiamat, kejadian-kejadian di akhir masa, أعطيك لآخرة وعن وأنواع من الأمم أصلا كما برنامج لأمة أمة سبلومية تربت كيسة كيسة فأنا في لما الرسول سبلمنا بكتاب نبي محمد صلى الله عليه وسلم تربت كيسة كيسة أمة أمة ترتهون إن القرآن الكريم ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون bukanlah Al-Quran itu pembicaraan yang diada-adakan. Dia adalah pembenaran terhadap kitab sebelumnya. Perincian terhadap segala sesuatu. Petunjuk dan rahmat untuk para orang yang beriman. Iya. يعني هذا القرآن الكريم terdapat berita terhadap berita akan apa yang telah lalu. Ya, datang dalam sebagian riwayat dia sebutkan dari jauh sebagian ulama, Syekh Al-Bani dan selainnya, dari Ali bin Abi Thalib, Rasulullah bersabda, Kitab Allah fihi naba'u ma qablakum wa khabaru ma ba'dakum وحبوا ما بينكم kita Allah terdapat di dalamnya berita. Umat-umat sebelum kalian, apa-apa yang sebelum kalian, terdapat di dalamnya kabar umat-umat atau hal-hal setelah kalian. Terdapat di dalamnya hukum antara sesama kalian. Ini kandungan dari hadis dikumpulkan oleh penulis dalam satu bait ini. Ya, fi tafasil lil ahkam ma'an naba'ina. أي مليء سكناء مع نبل أما سيأتي وعن ماض من الأمم أريد تضيع فانظر قوارئ الآيات فانظر قوارئ آيات المآرب وانظر لما قص عن آل وعن إرم lihatlah قوارئ إيه. آيات ayat-ayat tentang ma'ad hal yang mengagetkan, menggetarkan. Ya. Sebab siapa yang membaca ayat-ayat tentang hari akhirat, merenunginya, dia memperhatikan rincian kehidupan hari kiamat dalam Al-Quran, kemuliaannya, ya. keletihan dan kepayahan pada hari itu, terkait dengan kebangkitan, pembalasan, siksaan surga dan neraka dan sebagainya, maka dia akan mendapatkan ya dia akan mendapatkan suatu hal yang sangat berharga memberikan rasa takut di dalam dirinya. dan ini perlu bahasakan dengan bahasa kawalih. Ya. ويبدو سوء النداء وانظر لما قص الآن والإرم بل يتلى إلى القرآن أبين بجحدا تنتظر قوم عاد dan قوم Iran. Iya. إيه. قوم kaum إني قوم kaum Dia juga adalah anak kabilah nama kabilah di Yaman maruf. Iya. Dan sini beliau singgung satu umat untuk mewakili bahwa banyak umat yang dikisahkan dalam Al-Quran. Kita perhatikan. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintah untuk mencermati ini واغفر من ألم تر كيف فعل ربك أبا بآد إرم ذات الحماد التي لم يخلق مثلها في البلاد إذا كان أمريك وجمنا رجوعا الله على قوم آد إرم ذات الحماد yaitu Iram yang memiliki iman yang tiang pasak-pasak tinggi yang tidak pernah ada yang membuat sebelumnya di berbagai negeri يقولوا مرتا قحط شغب الحبات نورا جهريين لا ينشون يقولوا هم بوات روما روما لا يقولوا يا تيوين هل هذا فلا وعيدا هل يمنع جبكا وثمود الذين جاءوا الصخرة بالواد وفرعون في الأوتاد سوت ثمود سوت فرعون وجن سوت كسوينا وينا وفرعون الذين كانوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد Mereka memperbanyak perbuatan kerusakan. Fasabba alihim rabbuka sawta adab. Maka Rabb engkau menuangkan kepada mereka ya, cambukan siksaan. Inna rabbaka labil mirsad. Sungguhnya Rabbmu selalu mengawasi. Pada ayat-ayat Al-Quran siapa yang merenunginya memperhatikan bagaimana kejadian-kejadian hari kiamat Jadi memperhatikan kisah-kisah para nabi dan para rasul bersama umat-umatnya terdapat di dalamnya subhanallah pelajaran-pelajaran yang sangat berharga. Kemudian kata beliau, "Wanzur bi syarh ahkam syariah hal tara biha min awiyat ghair munfatim." Kemudian perhatikanlah dalam Al-Quran ini penjelasan hukum-hukum syariat فهي الآن ولدا حكم حكم الشريعة هل ترى بها فتطولها في ظلم حكم حكم من عويق على سوقها سلم غير منفصل يعني ليس بكتسك iya bahkan yang ada perhatikan hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran ia adalah hukum yang mudah dipahami mudah diamalkan متجامل حكم الجلال وجب كده ده مو بلاي جريمة وبلاي جريمة ده من دلالية كونين كتب له أمي صلاح ولم يهد الأنام له أم ما بخلق ولم يزجر ولم يلوي جملة يرتد ada sesuatu kebaikan, kesalehan yang Al-Quran ini tidak menunjukkan manusia kepadanya atau adakah pintu kebinasaan yang tidak dilarang oleh Al-Quran dan tidak dilukup dalam penjelasan Al-Quran ya. yang melarangkan bahwa engkau kalau memperhatikan Al-Quran Al-Karim maka Engkau akan menemukan Al-Quran ini mencakup segala kemaslahatan yang diperlukan oleh oleh hamba. Apa saja dari kemaslahatan kebaikan, pasti Al-Quran memerintah. Dan apa saja dari ke, maksada dari kerusakan, pasti Al-Quran melarangnya. Pasti Al-Quran melarangnya. Dan ini dari keistimewaan Al-Quran Al-Karim. Iya. Dan telah syah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ورواية ذكر الإمام مسلم من عبد الله بن عمر بن عاص ما بعث الله نبيا إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينهاهم عن شر ما يعلمه لهم في هذا كده من صار الذي يكون kecuali wajib atas Nabi ini menjelaskan, menunjukkan umatnya segala kebaikan yang dia ketahui. Dan wajib atas Nabi itu melarang umatnya dari segala kejelekan yang dia ketahui. Jadi subhanallah, segala yang baik telah diajarkan. Segala yang salah, yang jelek juga telah dilarang. Dan ini dari kesempurnaan syariat kita dan kesempurnaan ayat-ayat Al-Quran Al-Karim. Iya. Ini dari fikir yang sangat mendalam yang disebut oleh Syekh di sini. Semuanya ada diterangkan di dalam Al-Quran. Ya. Semua yang namanya kemaslahatan itu ada penjelasannya. Nah, syariat kita datang sebagaimana yang dikatakan oleh Ibn Qayyim atau Ibn Taimiyah dan juga disebutkan Ibn Qayyim di beberapa buku beliau bahwa syariat itu datang di tahsilil mafash wa takmilha wa ta'qilil mafasih wa taqlilha كي لو والشريعة تعترف أنت موجودة كمصلحة أتمنى قرنة كمصلحة الشريعة تعترف كنت مجلان كمصلحة أتمنى رجلا يعني رجل وصلت ما بيش دي الشريعة نورانية نورانية maka seluruh pintu-pintu agama tidak keluar dari kaidah ini. Apa saja dari وإن آذانا فاشتيد لنا لمصلحة Pertemuan yang perlu ada maslahat. Apa saja yang dilarang pasti padanya ada masalah dan kerusakan. Iya. Kemudian kata beliau, "Antara yughni naqiran an hidayatihi jami'u ma 'inda ahli al-ard min dhulmi performance Ya. Apakah ada yang merasa tidak perlu dari hidayah Al-Quran walaupun sekadar itu? Ya. Dari seluruh ya, penduduk muka bumi ini. Jami'uma inda ahli ardi min nubmi. Min nubmi. Ya. Jadi kata mereka punya berbagai rangkaian pemikiran. Ya. Hal-hal yang mereka bikin dengan akal mereka. Apakah pikiran dan asal mereka bisa mereka anggap telah mencukupi mereka walaupun sedikit tidak mungkin semuanya harus datang dari Al-Quran ya harus datang dari Al-Quran dan Karim nah ini pokok yang sangat indah dijelaskan di sini oleh Syekh rahimahullah taala ya nah, ini kaidah seperti yang saya terangkan tadi adalah kaidah syariat ini sebenarnya pembahasan tentang uh, titik-titik masalah dan mafasid. Ini pembahasan yang perlu dijelaskan lebih, lebih luas. Sebab dia uh, berkaitan dengan keindahan syariat secara umum dan keliru di dalam ini atau kurang dalam memahaminya yang kadang memberikan ketimpangan-ketimpangan di dalam memahami sejumlah pembahasan syariat. Kemudian kata beliau rahimahullah, tapi insya Allah kita undur nanti pembahasan tentang itu di waktu lain. ويحتوي أخباره عظة أمثاله عبر وكله أجب سحقا لذي صمم طب اليوم تبكبر وإلى القران سوي عظة سوي مشهد أمثاله عبر مثال التي يبقى إلى القران سوي عبرة على اليوم الآن كتاب ترنوية تملك مليار نبيا وكله أجب سوي hal yang menakjubkan. Ya. Semuanya adalah hal yang menakjubkan. Karena itu sekelompok kaum dari kalangan jin yang mendengar Al-Quran, mereka berkata, ya, Inna sami'na Qur'anan apa? Ajaba. Sungguhnya kami mendengar Al-Quran yang menakjubkan. Ya. Mereka sangat kagum sekali. Nah itu kata Syekh sahqan lidi samadi. Ya. Maka jauhlah. Ya jauh dari kebaikan, jauh, sungguh jauh dari kebaikan, sungguh jauh dari berkat. Para yang telinganya itu tuli dari mendengarkan petunjuk dan kebenaran yang ada di dalam Al-Quran. Ya. Kata beliau, "Lan tanbasil jinnu id asghat litasma'ahu أن بالغوا نذرا منه لقومهم Jin itu tidak lama mereka tinggal ketika mereka mendengar Al-Quran. Tidak lama, tidak lama waktunya mereka segera beriman. Kemudian mereka menjadi perib orang-orang yang membawa peringatan kepada kaumnya. Ya, ini beliau isyaratkan tentang kisah keislaman kelompok jin yang Allah muliakan mereka mendengar Al-Quran dari suara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan kisah tentang mereka ini disebut di dalam surah Al-Ahqaf. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا dan ketika kami palingkan kepada Nabi Muhammad sekelompok dari jin mereka mendengar Al-Quran mereka tatkala mereka menghadirinya mereka berkata diamlah. ini sudah awal pondasi kebaikan. Ya begitu hadir nggak ribut. Tapi dia memperhatikan. Ya, dan ini membantu. Mereka untuk menerima kan? Sudah ya. Falamma qudiya wallau ila qaumihim mundirin. Begitu selesai, mereka langsung kembali kepada kaumnya sebagai pemberi peringatan. Ini menunjukkan mana bahwa mereka sangat segera beriman. Mereka segera memahaminya. Setelah itu mereka kembali memberi peringatan kepada kaumnya. Qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa musaddiqan lima bayna yadayhi yahdi ila al-haqqi wa ila tariqin mustaqim. Wahai kaum kami, kami mendengar sebuah kitab diturunkan setelah Nabi Musa membenarkan apa yang sebelumnya dari kitab memberi hidayah kepada kebenaran dan kepada jalan yang mustaqim خرج قومه يا قوم لا أجيب داعي الله ولقوم كان جواب لا سروا الله داعي يرق بسجل الله وأمنوا به نبريها لك أيضا بذلك يغفر لكم من ذنوبكم إن شاء الله فمن يقول دوسة دوسة كثيرا ويجيركم من عذاب أليم لمن جاءك كثيرا لا تشك ثاني يا القرآن يقول ثم ينسيها فمقامات فمقامات القرآن فلا تبين أداء السلام هي هي لهم سحر وباءة وتلك الأمثال نضربها للناس وما يأكلها إلا العالمون Demikianlah perumpamaan-perumpamaan yang dibuat untuk manusia. Tidak ada yang bisa memikirkannya, memahaminya kecuali orang yang berilmu. Iya. Kecuali orang yang berilmu. Dan dalam perumpamaan-perumpamaan itu juga ada hikmah-hikmah dan ada pelajaran-pelajaran yang patut kita perhatikan. Dan para ulama mengkhususkan buku-buku tentang amsal Al-Quran. Perumpamaan-perumpamaan yang ada di dalam Al-Quran. Kemudian beliau berkata, Allahu Akbar. Ma haza min ibarin wa min bayanin wa ijazin wa min fikani. Ini beliau takbir ya, Allahu Akbar. Takbir. Nah, itu dua macam takbir. Ada pengabungan takbir. ada takbir karena dia dia nah, takjub. dari Usama ketika gitu para sahabat diberi kabar gembira oleh Nabi bahwa umat Islam ini ya seperdua penduduk surga. Mereka berkata Allah Akbar. Ya. Bahkan Nabi berkata, saya berharap kalian lebih daripada itu. Nah, Allah Akbar merapat haza. Allah Akbar apa yang telah dia dapatkan. Telah dia kumpulkan. Itu orang yang memperhatikan Al-Quran dan mengetahui ukurannya sebagaimana yang telah lalu, pasti dia akan mengumpulkan min ibarin banyak sekali ibrah-ibrah. Nasihat-nasihat mendalam, ubayani, penjelasan-penjelasan, wa'ijazin. Ya. Dan hadir mu'jizat. Ya. Tidak mungkin mereka datangkan dengan semisal dengannya. Wal hikami dan banyak sekali hikmah-hikmah di dalamnya. Kemudian kata beliau, Allahu Akbar. إذ أعيت بلاغته وحسن تركيبه للعرب والعجم. Kembali beliau bertakbir, Allah Akbar. Karena balagha Al-Quran ini, keindahan bahasanya, kekuatan bahasanya, kesempurnaan bahasanya, wa husnu tarkibihi, dan keindahan susunannya, ini telah membuat letih. Tidak mampu orang Arab dan orang-orang Ajam mendatangkan yang semisal dengan Al-Quran. Tidak mampu mereka mendatangkan yang semisal dengan Al-Quran. Ya, kata beliau kamu al-hidin rama ayyubdi mu'arabatan. Ayyubdi, ini ya, bukan ayyubdi ya? Harusnya ayyubdi ya, tapi karena di wazan kofiyah, katanya di sukun. Kamu al-hidin rama ayyubdi mu'arabatan. فعاد بالذل والخسران والرغم. فتوقع يا orang يا ملحد Mulhid itu artinya orang yang menyimpang dari kebenaran. Ya. Dia ingin menentang Al-Quran. Maka dia pun hanya kembali membawa keinginan, ya. kesengsaraan, warrabani dan kerendahan. Itu yang mereka dapatkan. Nah, maka tidak mungkin ada yang bisa mendatangkan seperti dengan Al-Quran ini. Apa yang semisal dengannya. Jadi malu ya kisah Musailam al-Kadzab. Ya. Disebutkan oleh Ibnu Kasir dalam tafsirnya, beliau rawina ya. al Amr bin Auf. Pada rawina al Amr bin Auf. Telah sampai kepada kami periwayatan dari Amr bin Auf. Ini sering salah baca orangnya ya, membaca. Ada yang baca orang kan? Kalau Rawaina dia meriwayatkan itu keliru bacanya. Harusnya Ruwina. siapa Sampai periwayatan kepada kami. Dari Amr bin As. Dan nah, Amr bin As waktu itu belum Islam. Belum masih Islam. Dia masuk menjumpai Musailam al Maka mau bertanya kepadanya. Ya. Teman kamu itu maksudnya Nabi Muhammad itu. Di Mekah. Apa yang diturunkan kepada saat ini? Maka Amr bin As berkata, telah diturunkan kepadanya sebuah surah yang sangat ringkas dan sangat mendalam. Musailah bertanya, apa surah itu? Dia menjelaskan surah Wal-Asri. Wal-Asri innal insana lafi khusri sampai ada surah. Maka Musailah pun berpikir sesaat. Setelah itu dia mengangkat kepalanya. Dan dia berkata, juga telah diturunkan kepadaku sebuah surah yang semisal dengannya. Ya. Maka bertanya apa itu? Nah, katanya ya wabar, ya wabar, innama anta uzurani wa sadar, ya sairuka haqar haqar. Ya. Nah, ya wabar, ya wabar, ini apa sih wahai tikus, wahai tikus? Sungguhnya kamu hanya dua telinga dan dada, dan seluruh badanmu adalah hina dan fakir. Nah, <laughs> cuman akhirnya saya rasa Ya. Jelas ya? Maka Allah bin Auf berkata, dia yang bertanya kepada Allah bin Auf, bagaimana pendapatmu Muhammad? Kata Amr, wallahi, inna kala ta'lam anni la'alamu anna annaka taqiyun. Kata wallahi, demi Allah, engkau sebenarnya tahu bahwa saya sudah sangat memahami kami pendusta. Ya. Jadi tidak mungkin ada yang bisa mendatangkan. Siapa yang mendatangkan itu menjadikan kembali. Sehingga kerendahan. Iya. Nah, dan Allah telah mendatang seluruh manusia untuk mendatangkannya. Semisal dengan Al-Quran. قل اجتمعت الإنس قل اجتمعت الإنس والجن ألا يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا katakanlah dikata jin dan manusia semuanya bersatu padu dia mendatangkan semisal dengan Al-Quran ini mereka tidak akan mampu mendatangkannya. Walaupun sebagian mereka membantu sebagian yang lain. Saling bahu membahu. Ya. Kemudian kata Syekh rahimahullah, "Hayhata bu'dan liman ramu wa ma lima ramu wa ma qasadu wa ma tamannu laqad ba'u bil laqad ba'u bidullihim." Kata beliau, "Hayhat." Ya. Hayhat ini bahasa untuk digunakan bermana tidak mungkin hal yang sangat jauh. Ya, khairat, mu'adad, Ya, ini dua kali penekanan. Sangat jauh apa yang mereka maksudkan itu. Dan apa yang mereka inginkan. Ya, dan apa yang mereka angan-angankan, itu tidak mungkin mereka dapatkan. Bahkan mereka akan kembali membawa kehinaan. Kalau mereka ini menekankan semisal di Al-Quran. Kata beliau, Rabat amaniyuhum, syahat wujuhuhum, rabat قلوبهم عن هديه القيم تبlighabat amaliyuhum karena mereka akan kembali dengan kesusaran dan kerugian syahat wujuhuhum akan hina wajah-wajah mereka akan hina wajah-wajah mereka direndahkan wajah-wajah mereka rabat qulubuhum ya dan akan apa afwan zabat qulubuhum ya akan menyimpan hati-hati mereka anak anahdihi al qiyam ini dari petunjuknya yang penuh dengan apa namanya kelurusan كم قد تحدى قريشا في القديم وهم أهل البلاغة بين الخلق كلهم فتوبين ya, Al-Quran ini Allah menantang Quraisy dahulu padahal mereka adalah orang-orang Arab yang sangat fasih di antara seluruh manusia. Dan banyak mereka ditantang ودفن كما القرآن يسلي من يسلي مرجة الأمر وبمثله أن تنجم المناء بمثله وبأشره ثم واحدة فلم يروموه إذ ذاك الأمر لم يروه datangkan yang semisal dengannya, semisal Al-Quran. Tidak mampu, datangkan sepuluh-sepuluh saja dengannya. Tidak mampu, datangkan satu surah saja. Ya. Satu surah saja. apa yang terjadi pada mereka? pada yarumuhu. Mereka tidak bisa. Ya, idul amru idda idda amru lam Sebab perkara ini tidak mungkin bisa dilakukan. Tidak seorang pun yang mampu mengerjakannya. Jadi pertama mereka ditantang, ditantang dulu, mendatangkan yang semisal dengan Al-Quran. Kita lihat ayat yang sebaca di surah Al-Isra. Kulla ijtama'atil insu wal jinnu ألا يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا katakanlah kata jin dan manusia bersatu padu untuk mendatangkan yang semisal dengan Al-Quran. Mereka tidak akan mampu mendatangkannya walaupun sebagian mereka ya, membantu sebagian yang lainnya. Saling bahu membahu. Ini tantangan dulu mendatangkan semisal Quran. Kemudian mereka ditantang juga mendatangkan sepuluh sepuluh. Tidak usah semisal, sepuluh sepuluh saja. لا يدرك الرهود الله فرما أن يقولوا افتراه قل فأتوا بعشر سور مثل المفتريات ودعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين Apakah mereka berkata bahwa Nabi Muhammad mengadakan penistaan? Ya. Pada jawab Nabi Muhammad kepada mereka. Datangkan sepuluh sepuluh dari surah-surah yang semisal dengannya. Surah yang dia ada adakan. bikin gitu, sepersepuluhnya saja. Dan panggillah siapa yang kalian mampu untuk kalian panggil. Dari selain Allah. Kalau yang kalian benar. Mereka juga tidak mampu. Nah, kemudian mereka ditantang mengatakan satu surah saja. Dari surah Al-Baqarah. Ya Allah firman, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina فأتوا أبا بسورة من مثله وقيل kalian ragu, bimbang pada apa yang kami turunkan kepada hamba kami, maka datangkanlah sebuah surah yang semisal dengannya. Walau syuhadakum min dunillah in kuntum sadiqin. Dan panggillah saksi-saksi kalian, kawan-kawan kalian, sembahan-sembahan kalian semua yang panggil. Ya, dari selain Allah. Kalau memang kalian jujur, ya, bisa mendatangkannya. Jelas ya? Nah, kata Syekh, al-jinn wal insu lam ya'tu law ijtama'u bi mithlihi walau intammu ini Jumlah manusia tidak akan mampu mendatangkannya. Walaupun mereka bersatu padu mendatangkan yang semisal dengannya. Walaupun sebagian mereka, ya, ditambah lagi dengan jumlah yang sama. Bergabung lagi jumlah yang sama. Ini beliau isyaratkannya dari ayat di surah Isra yang saya baca tadi. Kata beliau, Anna wa kaifa wa rabbul arsy qailuhu. Ya. Bagaimana mungkin dan bagaimana bisa mereka mendatangkannya? Ya, sedangkan Al-Quran itu Allah Rabbul Arsh yang mengucapkannya. Subhanahu maha suci Allah. Jalla al-Shirihin lahu wa samil. Nah, Allah itu maha suci. Dikatakan punya yang semisal dengannya, tidak ada yang menandinginya. Allah tidak ada tandingannya. Ya. Tidak ada yang semisal dengannya. Bisa kami syait. Tidak serupa dengannya suatu apapun. Dan tidak ada yang sebanding dengannya. Hal ta'lamu lahu samiyah. Apakah kalian tahu ada tandingan? bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau ma'ana khalqan wala khairan tasawwarahu nabiyuna la wala ta'thira fi nasani. Ya, Al-Quran itu bukan makhluk. Ini beliau sungguh membantah. Ya. Kelompok Ahlul Bidah yang mengatakan Al-Quran itu makhluk dari kalangan Jahmiyah. Ya. Dari kalangan Al-Jahmiyah dan al-mu'akhirah. Maka khalqan. Al-Quran itu bukanlah makhluk, bukan dalam kelompok Jahmiyah. Wala khayran. Ya. Dan al Quran itu bukan pula khayran. Ya. Ada mengatakan Al-Quran itu katanya itu aliran yang mengalir ke hati Nabi Muhammad. Jadi penggambaran bukan sebuah aliran mengalir ke hati Muhammad. Ini pikirannya orang-orang filsafat. Ya. يعني من بعد قرار الحسن نعم. لا ولا تأثير في مسألة يعني دي بكم تأثير في مسألة هذه مناطق القرآن دي عبارة دي مناطق الحكاية إن دار كلامنا لا شاعر دار كلابية سمش هذه المريكة فتقول بل قاله ربنا قولا وأنزله ما حكى القرآن دي Ada Rob kita. Allah berbicara dengannya. وأنزله الله منورا وحيا على قلبه المستيقظ الفهم sebagai wahyu diturunkan ke hati Nabi Muhammad hatinya yang terus terjaga sebab Nabi itu tidak pernah tertidur ya masa beliau tertidur tapi hati beliau tidak pernah ya dia pernah tertidur ini dari khususnya beliau nah dari khususnya beliau. Ya, dan telah syair di dalam hadis apa namanya beliau sebutkan bahwa hati beliau la yanam tidak tidur. al fahim hati yang paham. Jadi wahyu Allah firman dengannya wahyu ini itu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Wahyu yang disampaikan kepada beliau kadang dengan perantara Jibril, kadang wahyu diberikan kepada Nabi Muhammad Ya, dan Allah Subhanahu wa taala berbicara langsung kepada nabinya di peristiwa Mi'raj. Ya. Nah. Kemudian di akhir dari pembahasan Quran ini kata beliau wallahu yashhad wal syahidatu ruslu ma'mul شاهدة al urban wal ajali. Ya, semua yang mempersaksikan Allah mempersaksikan para malaikat mempersaksikan para rasul bersama kaum mukminin dari orang Arab maupun orang Ajam semuanya mempersaksikan wal Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada yang menentang hal ini kecuali mereka orang-orang yang menyimpang dari jalan yang lurus. Selesai di sini wasiat Syekh rahimahullah taala berkaitan dengan Al-Quranul Karim. Berikutnya beliau akan memasuki atau menjelaskan wasiat ya untuk berpegang dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya ini perlu waktu ya kelihatannya masih ada 100 bed lagi. Ya ini perlu dora lagi. Ya insya Allah akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang insya Allah. Saya tidak ingat sekarang jadwalnya kapan mungkin di bulan depan, tapi biasanya kalau ada kelanjutan itu diumumkan nanti. Ya. Baik, saya kira untuk sementara kita cukupkan dalam sini. Subhanallah wa bihamdik. Asyiru an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.